Betul? Kuluman alaiha fan kulu ajali musamma ngestilu ayat ah. Kullu nafsin daikotul Tapi mun eueuh pengajian, kabeh jiga nurek salilana hirup di dunia. Nepi ke ayat di Al-Baqarah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi Matakmun aya nu maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan ai urang bakal maot mah nyatong marotah teuing jeung titik-tokan wae. Popotoan wae. Hayang maot keur popotoan. Naon keur nyen foto keur ka Yasin? Sok. Bukan kematiannya. Al-Hasr ayat 18, tang 5 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullah Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod Selangkah maju bersama Ustaz Epi Berarti ini judulnya Kurang nawe munur Maju majeng Rasulullah tadi dibaca ku, kor, ku kori Ana basaru mislukum Rasul saja nggak pede Aku seperti kalian yuha ilayya beda nate orang diberi wahyu. Jadi mun hirup hayang maju ulah jauh tiwah Ka Wahyu dia manakah Wahyu tak majuma bersama Wahyuha bedana orang je nabite nabi diberewah Nabi Jelma orang jelemahan bahasa Rumis Lukum aku seperti kalian orangrang sare urang hudang orangrang puasa urang buka orang tahajud orang biasa le pasti salat tong lebai dina ibadah teh tuturkan wa rasul lamun hayang maju nabi ke airat maka doana Robtina Hasan wafil ahir roti wa ada Hasanah fiunnya helak syrian Hasanah piunnya macet nabi iji hudang sare Hardang gene atau wakir sarre Di Islam udang sarege aya doana Alhamdulillailla ahanama waai tanda Hasanah teh lamun- orang diberre hudang keeh mumbe sare maka bersyukur atas nikmat bangun tidak semua orang pagi tadi dibangunkan ayawe nu cerik ngabangingi karena ngaran keluargaan diumumkan di masjid meninggal. bisa jadi asar engke orang biar duhur terakhir orang selangkah maju cik pikiran teh pentaskan ke akhirat karena ajal melampaui akal mikirna lebaran harap kurban hajat ngawinkan usaha maju cek saha sanu ngajamin sedetik ke depan asuransi yang menggaransi asuransi mana cilemati tajong mawat tepira karena tikotok dan na ya boman eh asli na orok maut bayi mati numujehna wafat nukolot komo tukang absen nu maut di masjid DKM matak pada DKM tong minang teh ngasep nu maut teh hiji mang sama DKM lagi di absen da eta jatah semua orang maka jauh waduh ya masjid ngaranna naon waduh berbekalah fa inna khairi jadi takwa lain ayat haji hunggu teteh sebaik-baiknya bekal mah sing minang datang ke atakwa bukti orang teh beriman ya'muru masajid Allah makmurkan masjid Allah lain makmur di masjid Allah makmurkan masjid Allah nah ustaz naon makmurkan jangan makmur, jangan makmurkan mun makmurkan masjid mah datang salat mau duit ke kenceleng anu makmur di masjid mah parbut kenceleng parbut struktur odak gram ke DKM-an e tenanawan naon kan Iya teh bekal ke akhirat ngeriung tengah poe di masjid haharedangan teh ya daripada panas kayak mending panas ayeuna. Setuju tidak? Setuju. Kenapa jadi stres begini halo? Sudah pada makan siang belum? Aduh, makan dulu atuh ce. Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Bapak-bapak sudah ngopi belum? Diam-diam baik. Manetia nih kurang sensitif nih. Barusan saya aja di belakang nunutan karena memang kurang tidur. Nya era-era ge minta kopi we. Karek-karek diregot di paroto. Jadi rah ngeregotna. Bae dibungkus kena mobil. Jadi alladzi khalaqal mauta al-mulku ayat 2. Aku ciptakan kematian dan kehidupan. Maut hela hirup Jawab dari jumaahan atuh. mau ada biasa liar nulir mah naik korsel rek utah wae mayar nu ngarti seri berarti oh nuhun aduh indomie mah nogan ya Alladzi khalaqal mauta kaifa puru billahi wa kuntum amwatan. Sarua disebutna maut heula. Tong gede hulu bising tak sub helm asa urang teh eueuh. Tului tong sok tongsok ngaya-ngaya ayah kena ku Allah Tapi sukanya bakal uh, tak persiapan ker, uh teh sok di ayah nyieun amal supaya jadi bekelan hirup orang ker kendi kendi selamati hidup setelah mati akhirat setelah dunia dunia sementara akhirat selamanya jangan terjebak dunia ini tempat tinggal bukan tempat meninggal dibalik dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal rasana kb hari rup di dunia matak menghalalkan segala cara untuk jamaah amal wa adadah menumpuk-numpuk menghitung-hitung alhaqumut takasur ya nu orang nu orang nu orang nu orang ya menang orang menang orang menang orang menang orang ayo orang menang sah yang nu sah tak eta sok untung ngondang orang kadia Stres bu abdi teh sampai main jadi ustad teh duit loba apa nggak butuh awah. Tapi hampir bunuh diri karena uang tidak menyelesaikan masalah. Tadi cek Pak DKM nu nyambut siraman rohani, tak rohani taraka siram, haus nginum, panas dalam cap kaki tiga. Orang dia mah hatena teh harerang, nyuguhana teh ciherang eh nya lapar dahar tunuh sare atau garo sensitivitas kebutuhan jasmani mah hari tak kenege ngadownload ngaloding neangan sok harta tahta wanita kuota jumlah anggota gogoda dunia mun empat sehat lima sempurna Enak mah empat sehat lima sempurna genep casan tujuh power bank delapan wifi salapan tetringnya 10 kuota dan mending teboga beas eh nama daripada teboga kuota mah ngaku sok poe ieu wae geus kali nyen status OTW pengajian bersama Ustaz EE at Masjid At-Taqwa terus live Instagram tuh Ustaznya tuh tuh tuh nyaho orang mah da orangnya sok gigituan Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus segala diupdate. Nepi ka, nyeri awak muntah update teh. Sampai nyeri awak nawe diupdate, badanku nggak enak. Jadi arah tuh yang komen manis ya aku masak kocah itu. Ame enak. Salat wae diupdate. OTW duha. OTW duhur. OTW tahajud, jangan ping aku karena aku di rokaat kedua di share ke grup WA bohong meneker salat menya salat sempat nyen status ya foto orang keruku ya Tena naon kan? muntenyaho ho tong nyanyaho ha? Lamun hirup tong kagok tapi tong ngagok. Di kamar cai teh lalila, sugan teh mandi titik tokan bari dibuligir. Aku ingin manja, aku ingin dimanja Ingin berduaan dengan dirimu Iqbal Oh yang jadi komodo Hek maut kerti tiktokan sia diantarkan lagi ke ambulan teteo teteo teteo Ayah di nu anyar ayah nama nu keluar tina pantau mobil mobilnya dipajukan bari lumpat bari joget Nah naonan eta Allah hirupan hayang mautan Tengenun karena berita na maut ke titiktokan maut kerkaraean ayanu maut kerkaraean kau jadikan aku kekasih bayangancalawak na ngede mautkerkarean kayanang tukangnguib maut na di betotgurarame Eh, kaja juma Skolot aki-a 70 tahunan singn balong Juma Bay Jumatan ah, Abah Matara kagodaku jumaahan hi kerame balik wirhotibanamuikum Buatburu wirinpusatburu dikir sing ka itu aya nu ngambang dibalong tadi aya nu ngambang matai lain a-aki atau sama masjid bubar kabehnyaning berita eteta bener eh ngambang sikin tadi ajak jumahan ke dibetotgura rame di bawang muriling kaubayangme se nawan ng nyalagura ramecunuk waktung mangsa aja tiba Iro itu kangen cek si I teh cek malaikat siangs wat -son tapi wudhulah bis musmaji curahat se lagit lain tobat ka ka balong we kadang timuru Abdimah Sallah jadi salat pamajikan anak pernah diplong kumanehna tilu jam jika manehna melong kukumwa timuru pemajikannya ke kukumu, ibu hayang pelong salaki jika kukumu, hayang cina ustad nya gaya atau gaya kukumu, pas salaki balik langsung kikia ya. Alhamdulillah cina ustad dicabok lah tuh dari ibu mah lain kukumwa Awas. Kehidupan ini bukan untuk kehidupan, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati itu jalan hidup, maka kunciannya adalah selangkah maju, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup untuk yang maha hidup, kalaupun harus mati itulah jalan hidup. Seperti Ibrahim, jasadnya sudah wafat beberapa ratus tahun yang lalu, tapi ngarana masih disebut. Cik orang isukan maut, pikiran teh pajukan seetik ayah kene teh nyebut orang insya Allah ayah si koplok waka mau hutang can dibayar rek itu wae maka selangkah lebih maju ini cocok dengan sabda Nabi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin kitu-kitu kene mundagang mah geus rugi teh kemajuan omset teh sakitu-sakitu we amal teh kontrakan beki mahal ayo omset kitu-kitu kene Mengontrak di pasar makan rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, itu bangkrut. Yang kita rangkai, kita bingkai di acara ngariung di atakwa iya, selangkah maju. Bisa nggak hari ini lebih baik dari hari kemarin? Catat, nupang kuatnya di dunia mah lain gunung. Pernah dipakai tata rucingan, hampir 100 orang dari survei ketika saya bertanya naon upang kuatna di dunia gunung jangan disalahkan boleh beda pendapat karena gunung itu Ustad pasak bumi oke sepakat bumi ini kalau tidak ada gunung rayon. maka banyak banjir karena gunungnya ditebang dikeruk di Jen komplek di Pila Bandung Selatan jadi korban Bandung Utara ayaah na Alquran eh. Allahtum sipilrusakan ku nggak jawab kalau inanahnu muslim tuhcen kean eh, tapi dulu mana jadi korban dihanap gunung kuat Oke beda pendapat tapi lain etan dimaksud sakuatkuat na gunung elleh ku bersi so nga lewat karena Gregta balana gunung di krona non ku beko bekotinon besi entak tong ngajago gunung eleh ku besi di kerokan besi kuat dong eleh aku naon di dijen kampak arit palu naon gitu koren pacul berarti nu kuat sene si jago merah melalap Jakarta buah panas dari gesekan percik arus listrik kauruan Minang Jakarta mah kenapa pakai sene jagokah disebut si jago merah tapi saya jagojago sene di eleken kuca aya bewir tiap kotak boga pemadam kebakaranna ku angin hujan turun-de lampu tapi pupus ku angin jadi sekedde-gede kelapa menang marun angin elena kunon ku tukang sate Madura tagawe ngasakan sate dijen AC dijen kipas bener berarti ku jelema jelema jago mah tapi tong sok ngajago jelema mah eleh nanti ku hal sederhana ku tunuh sabadag-badagna aderei, tukang binaraga dibere tunuh mah melenoe keur ngaji ge ngadah deal berarti ngajina ngajiher sok iya di dibawa ngobrol mah datunu oh iya Ustaz Epi nusok na YouTube teh geningan letiknya cabakan mah gedean mimiti nama di pelong di polototan beki dia beki ewe beki ewe Komono nu antara ada dan tiada Tena naon nganu bahaya di pangajian ngimpi na ngimpi nyepah rarasaan nyiduh kanu tampolong padahal kasih ece nugi gigireun. Ece ini bau ke ece tanu kita mah ngaji nate har. ayah dia ngaji brut non ngaji brut ngobrol popotoan sugan teh motoan ustad berarti motuan motoan manehna sorangan apal alti mana ustad eta letah digegel terus sirah dengdek mun awewe dipoto sirana dengdek eta teh butuh sandaran eleh kutunduh malah Mentak di jalan tuh ya aturan baku kalau ngantuk berhenti dulu bahaya. Nyantong sombong diberet tunduh we walau tengah lenyap nabrak. Mentak mentunduh sarekeun slipkeun moal alright. Sarekeun moal balik. Tunduh elehna ku sare. Sare elehna nah Islam sare elehna ku maot. Mentak bonek sare teh baca doa nu ieu mun tadi mah doa udang sare enak mah. Doa rek sare bismikallahumma biswah redaksi na loba aya up panjang Allah ma Islam tuh nafsiilaika wa amri dan seternyarangerek eh, sare wudhuadono etak maut mautlang kaan syahd nanaka pikirre bukti urang rindu kadul urang nu ngaran tan jelma cap pastinya nga golernya orang astina kanggen kadul urang asal mua asal urang Itu menjadi coet, itu menjadi kenteng, itu menjadi bata, fungsi dan tugasnya berbeda dong. Bata mah ngesimpen di dia di dia weh. Ayo jelema tinu taneuh keur naon? Keur iba. Mentak mun jelema teu daek ibadah adan, taraka atakwa, berarti ya jelema tapi boga sifat bata teingkah cicing weh. Itu jelema bata. Bata we nu teman senang cenah ngobrol jeung bata eh jelema teh tumamprak we tara incah bali lahan berarti turunan kenteng tinggali kenteng mah panas mangga hujan oke okay. pernah ya kenteng Yohan? tahu orang mah jelema tinu tanah nu eta teh seperti kai nu ieu mah jadi meja kai nu ieu mah jadi kursi kai nu ieu mah jadi kusen kai nu ieu mah jadi panggung berarti fungsi dan tugasnya berbeda sanajan tina bahan baku nu sarua maka sare kerja mah aya doa nah, supaya bernilai iba kai kai aya nu sare kai bobo kan kan ya. geus bobo polisi aja tidur ya polisi tidur mah teu menang gaji gitu we ngabebengkang kuburan orai kan nah jadi jadi jelema teh tong bobo ngan murek bobo aya doana bismikallahumma ayo bismika bobo eleh nanti ku maut matak rek sarete dengan menyebut namamu ya Allah aku mati aku hidup matak menghudang sare alhamdulillahilladzi ahyana ieu nu jadi hasanah di dunia teh poe orang dihudangkeun tapi teu ukur nepi kadinya dihudangkeun teh dibere sehat sehat hari ini sehat Duh dibere nyari cangkeng yang menirengkeng bersyukur atas nikmat sehat nikmat imak magbunun Dua nikmat yang cenderung mayoritas manusia banyak lupakan. Satu asihat, karena sama hana sehatnya Dua al farog nikmat waktu luang. Jadi ingat lima perkara sebelum lima. Satu, sehat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum muda sebelum hidup sebelum sok tadi berekene Alhamdulillahilladzi hudang sare posisi aman awak sehat daharin ayat tuh hudang sare posisi aman awak sehat tapi udah harin menyang ada harta tangga sok ikhtiar supaya bisa dahar nuha halal hasanah pidunya hela selangkah lebih maju hudang sare awak sehat posisi aman daharin ayat keluarga ayah kabeh kaciri loba nu nyeri hati hudang sare keluarga jauh video call kuota eueuh beberak bekan duit loba tapi gawe di Batam emang bisa bikin anak lewat bluetooth itu bisa antak jadi ustad usaha tara anak deres oh ustad mandi sarung weh sekali hayang gari catkin eh saru abi gitu sopat budak abi opat aww hungkul awas sing bener celiteh budak abdi opat aww hungkul lain aww abdi opat budakan berarti budak kurang cikal kabeh nu opat teh gaya tuh gaya tuh budak kurang opat cikal kabeh gaya tuh berarti indungna teu kasep tapi payu berarti beda aja orang dia karasep tapi teu payu berarti ganteng-ganteng mubazir hudang sare posisi aman awak sehat ya hasanah pidunya cek nabi daharin ayah keluarga kaciri kabeh nyeri hati tadi video call kemarin di Tasik ke budak ayah pulang nggak ayah mah di, di jalan aja ayah kerja di langit ya kok nggak pernah turun ke bumi katanya nggak nah ayah di sinetron anak langit kenapa kayak Bang Toyib tuh nggak pulang-pulang nanti kerasanya kalau mama pun sudah punya ayah baru cenong kebok budak numpang numpangais bungsu lucu teh so kadang yang cerik ya Allah datu tugas satu kumaha ya udang sare posisi aman awak sehat darirayaky keluarga ka ciri kabehnut terakhir pagawean teh jauh timahga bersyukur merebot ngongada dijamin re Allah terus boga tatanga Abdi sabarakali pinnah Imah karena memang stres ya duit loba butuh pinaka kompleks taangan rudak tinggal ke dikontrak keente di masuk teung kontrak imah udang diara ten di kompleks sak mawak mewah kumahamunttatangamutete ayatdina keseharian udang-udang sare selangkah lebih maju awak sehat posisi amandahrin ayah keluarga kaciri kabeh pegawean terjati Imah tulu bisholiha tatanga saleh sahabat Hasanah fil akhirah mangan dua diterima amal dihampura dosa geus teu butuh naon di akhirat mah harta mun make agama jadi sengketa istri jadi danda anak jadi yatim salaki jadi duda lamun urang geus maot betul tidak oke okay. ayeuna rek ngobrol jeung ibu-ibu ame teu selangkah lebih maju berpikir tauhid ibunya ah ka salaki aslina wani diriungkeun awas di masjid tau bohong ibunya kasih laki aslina sehidup semanti salaki maut ngilu tuh tanya ah berarti Matang tong disembah salaki teh dalain Allah sok nyaremah salaki takun salaki balik cari rikta kan ke Allah kan gaduhna doakan mun melang doakan lain dicurigai dasar hawa awana curiga ya. bu punten banyak punten namut waktu sholat ibu sok diberi nafkah ku salaki tisaha eta teh tuh geus paraham di dia mah matak mun salaki telat mere tong riwe tong maseaan paok we langsung tina dompetna sok diamakan jawab simple ambe nah sia nongkosok ngaji ka Ustaz Epi na YouTube itu iya bla bla bla bla bla tapi nyokot duit na dompet orang langsung ke bebeja ka salaki Kang Abdi Embung Akang Doraka asup neraka gara-gara telat-telat mikeun amanah jadi mana nyokot naon maksudnya badai nyandak titipan Allah satu bu takbir kan Cina mikir Oke, nggak nges tong dikeprokan oleh Japati. Nah, Mas Mangot salaki tengilu. Sadar Ustaz, salah kita titipan. Heeh, mun kita cokot batur ge tong adat eta ge titipan. Takbir, Pak. Sugan calager. Kela Pak cantaman. Ongkos langkah lebih maju, matak dibawa mikirna rada maju. Kunaon Ustaz Epi tarangna lega. mikirna akhirat surga wajah Allah urang riwu gara-gara nyembah nurrek ditinggalkan anak pemajikan salaki Bu Musalaki maut ibu ngura kawinwa Ibu mama lain no rakeneh nyai aya jodo nama Bu so sekali de Nah salaki hayang kawin kerhirup dicarek lak-lak dasar nembi ka salaki maut stres hayang kawin dicarek. Ilmu ya ilmu. Bu ai kawin parentah saha? Ai Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah ibu juga Allah curak carek atuh. Sing sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Mun salaki dilawan ku pamajikan tong aneh Allah wae dilawan ku si Ece ieu mah mata rek kawin mah kawin dewe tong rariwe kudu aya izin tad Cok izin ka perizinan aya teh izin poligami eueuh orang perizinan ge teu waranieun izinna berat matak dibere pilihan berat minta izin berat minta maaf tong izin minta maaf satuju takbir marukan kan ku maas langkah lebih maju teh maju kam mana ehha maju kam manang maju ka an Kri teh gara-gara kedengkian coba moho ibu berpikir na maju tauhid mah pangijeng salalaki dimo yang mudahdak la-laki ya saya eta kasep juga ayah nyamun juga ayah mah budak ayah tuh mumpamajikanlah soleha mah alhamdulillah ya Allah moga budak tekudungan juru beres ayah pipas ayun nuti mana ya eta indungnya orang mana orang tasik ayah anak ayah terceramah capek balik ke imah kayak jarang daripada pulang anting ke tasik mending si teteh nabawa kan imah teh martilu sok beres beres ku soleh mah geroane teu tasik ya si teh ani geus soleh ya samberkeun alhamdulillah dicakar selangkah lebih maju selangkah lebih maju ai al ai ilah lain Allah mah ribeuh we la ilaha biwir etama eh, praktek nama untuk itu sih iya karena berdua iya karena duit iya karena berdua iya kasalaki iya karena berdua iya kabudak loba ilah orang teh ada delapan atau ubah dua opat kul ingkana abba hukum wa abna hukum wa katakan Muhammad apabila ayah-ayahmu anak-anakmu istri-istrimu harta bendamu kendaraanmu rumah-rumahmu pergaulanmu bla bla bla ayat 8 masih di pikiran lebih tika Allah itu tidak akan mendapatkan petunjuk nuaya riwe riwe riwe riwe kajawab weh naon nyebabkan riwe Tenyembah Allah utuh la ilaha orang diajar tauhid mah lauk weh selangkah lebih maju lauk pernah te ngomong nasa kucumplang saka campleng ngagosip gibah lauk makit kitu weh di mana ge Allah Allah Allah Allah Allah Allah dibere Daharun wiridna teh bagi gancang Allah Allah Allah Allah pernah tadi di dia di Ciamis ayah balong laukna aneh anjing anjing anjing anjing anjing goblok goblok goblok goblok jelema nusokarikit sok kituan mah eh aslina saya tadi diberi gurame bakar tah tenyaho melakna di mana geus rezeki saya mah la mania lima ataita wala tia lima mana'ta wala yanfa'u daljad min kal nyahoak gura dina Iha tisa gede naon tiba-tiba yang piring besok Uusta dis samal kecapan Melaka apa rezekis diatur termasuk rezeki lauk pernah ningali lauk lelempangan kapasdar lauk mandiinyacahhan jika Ustad cara kamama mana Anu baruga pasntren mah tuh ditingali Tuhan <coughs> di Surlaayaa sok wiridga teh tapi mobil bener wiridnya Allah Allah orang ceknojang itu dikonci dia di taman tuh aya balonan di sini potok kayak Ustad Dahana mau konsen ke ningali laid ayates saya ngalungkan setengah piring ngalau pu sedahar ngopi bala-bala alungkeun ka lauk biasana be aku sorangan alungkeun ka lauk eta lauk ngajelong mana cengekna cenah Eh bala-bala yang ceng? Nu jadi konflik, jadi perpecahan, jadi kedengkian, jadi persoalan teh gara-gara teu yakin kalau nu mere rezeki, maka menghalalkan segala cara. Beda partai riweuh kamari. Beda paslon riwe caing teh ninja hatori bray nikmati perjalanan hidup asik tong riwe rezeki mah lain gubernur lain presiden ti Allah mata gawe gawena ka Allah gaji mah ti pemerintah ti bos ti dunungan ti pabrik ti pasar ti tempat gawe ti majikan rezeki mah ti a Allah yang gaji yang rezeki naon bedana gaji yang rezeki gaji mah ku G rezeki mah R nggak beda gaji mah ya slip jeng stroke matak jeleman lo bangar gaji sok slip jeng struk komo gaji buta mah aslina Rizki mah eueuh Rizki mah tak terbatas gaji mah terba tuh mending gawena Allah, sanajan gawena melalui tempat nu urang digawe ayeuna maka luruskan niat gawena teh karena Allah karena oleh ya teh urang gak dieu karena Allah aslina teh nyaho jo di patwa digang deh ngenna pisan batwa deket pisan matwalananya Jo oh, ka garasi wenya dia kapan jalu naon diatur Allah gitu lamategaka pikirkah diuka dia di patwan tenah dari patwan tehh tapi bisa udah di Alpaha kok kokg benttar tadi bahan tongan tong dipatwalagkbaaya gayalahg tapicunuk waktu dia mangsa alongrek ngahalangan orang salah ngokong hampu urang melain Uusta salahunggonang grR u majeleman nu dikutuk jadi Uusta Kusara rea, kemana ustad kemana ustad kemana ustad Pedas so ngomong-ngomong agama meren ya orang mah apa tuh dah aku mah bubuk oreo eh asli nah setiap orang punya masa lalu ya orang berdosa seperti kita punya masa depan nya titik lebih maju untuk mencapai menggapai harapan yang dijanjikan surga yang penuh kenikmatan rek itu wae geus atuh eureun tina cara berpikir yang salah teh ternyata nu ngatur rezeki teh Allah Da jelma musrik gara-gara rizki, jelma munjung gara-gara teu yakin rizki. Mataku saya dirubah, angges gawena ka Allah. Saya ka karena Allah. Lain karena oleh. Ngaji encan geus dibere cap kaki tiga, dewegan, kopi, rokok, terus naon dari gurame, bla bla bla bla, can di bahanan meren, Nya. Tengah ingat teu lah. Lebih baik berbaik sangka lah daripada suudon. Kenang ada ros kadon Sari saridon. Ya. Lamun kermacu macu belut cokotong. Yang geus satu ke masjidnya karena Allah. Pasti menang oleh. Saya menang ilmu ya ti agim tinu nasibna. Nasid nasid barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Pernah dengar nasib itu? Namun siapa dunia tujuannya pasti akan letih. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Dan pasti sengsara. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Diperbudak dunia sampai akhir masa istighfar. Astagfirullah Robal baroya Astagfirullah Minal Allah tem menta kata-kata nubi ilang istighqbarna biwi ramete jembe otak pre karena gawe terlangke kalakuan juga bangke cabe gawe tekapak di tekes Astagfirlo loba Astagfirullo loban menta pedit jadi nate karena ngarasasa rizki menang manehlma peditmed heserek mererelma pedit kumed Heserek mere dasar cap jahe mere gehese. Selangkah lebih maju untuk urusan harta, kurun kumis, beak silet, beak kumis. Sakali dari kurun kumis, kumis buatan saha? Kurun, beak silet, beak kumis. Oh, wah pabrik kumis. Bu ibu tariwe, halis dibere ku Allah, dikurun padahal dicarek. Ayah bapak-bapak ngurut gumis diganti ku halis. Tak pengeluarannya lebih gede. Meli bulu mata palsu, maha. Kanginan kikit tuan jadi rujit. Stigfar, ya. Cukup ke nu ayah dan nu ayah cukup. Banting setir, lempengkeun jarum hati Ah ka Allah hungkul ah. Allah dulu, Allah lagi, lagi, lagi Allah, Allah terus, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah. Tuh ngarti geningan. Tenang si ayah Allah nah tema. Kabegeno Allah. Mantap, Subhanallah, astagfirullah, walhamdulillah, masya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sok bener kentina omongan weh lah, Ibu-ibu ngaji baju sari, ayat jali ke kanyut atah. istighfariro astagfirullah innalilahnya nun osok ningali ti lain nyebut istighfar lain masa Allah hati hati-hati bising mautker pas etak kalam kalam kalam dongeng beok syarim pernah adaenge dongeng beok saarim nah YouTube kurang did dongeng ke Ieu ulin tem, Saritem. Ngaranna sari Saritem tuh Black Sari. ya. Cung nu pernah kasar Saritem? Nu tengah cung pernah. Nu ngacung ngedeuk dek berarti. Di Bandung aya Saritem tempat PSK penjual sangu koneng. Punten da mah kan kanu itu, Datang. Sadepi nah di dia bae we da wudunan. salat atuh kan aya daru taubah di dinya teh mun jelema mikirna fitnah mah susah da disaritem hati-hati cantang tuh dongengnya keren banget saya barusan lihat di Instagram tadi Aya budak yang bapana naik kereta bunga teh budak nanti jika kakara naik kereta nanti ayah ayah lihat pohon maju ayah ayah lihat ter, eh, awan mengikuti kita nuna kereta gandengan merenya pak budak teh gandeng wae bawa ke rumah sakit ngomong wae cina juga gendok kampungan bapaknya ngabela dong anak saya ini baru pulang dari rumah sakit makanya dia melihat awan melihat pohon tuh bahagia sekali karena baru sembuh dari kebutaannya nikmatnya jadi ningali sesuatu teh kudu objektif ningali Ustad Epi di Saritem tong di viralkan samberkan tad naon di Saritem Gema bu Ibu pernah di situ. Siap cicing tongeng klokan hela Bising lain eta masalah nak Saya Ya cicing Sok ah, ibu ame harampang gerak La ilah, Cicing Temenang mun keren ngomong ngilu ngomong temenang teteh Jadi poho deui lah jempenya So Sudah? Oke okay. Set saya TK iya tuh nyang ngiluan wae curhat dong mah ayo iya, ibu mah dedeh di dia jangan ah. ini mah tamat-tamat dongeng nah gerak ya so atuh ibu lah ceramah di dia saya TK saritem tuluy ningali beo eh ningali beo bu iya beo nya ustad ngerakeun dekasar kasar ngomongna tuh anjing goblok anjing goblok kancing coplok rawatwat rawwat anjing nawat tukangwat payugangjing ngisinkan Ustadz Ibu mandi jual das anumeli be joroil jorang diurus ngerkenbar tubuh lebar me tilu juta sok Ustadd tuh bising ya mah bade sok seberaha tuh Bu sabaraha we lah dibawa ku ustad mah yang penting dong rugi teuing sabaraha misalnya 3 juta ngeseh 700 ribunya aduh disuhun bawa weh kurungan dipakai kaos kan motor degak neng di jalan teh tuh mana goblok kemana goblok sana kan beda bener kenennya aneng cai aneng anjing nyobel jadi orang kayak kebawa ngaco berarti si Budi suka sari hitam, ceng da beoge apalin gening nya singkat cerita kan pendada, pendidikan mah tiba, bisa pendadakan harus pendudukan ya ngapoe ngadenge adan ngadenge komat ngadenge tahrim ngadenge nu ngaji ngadenge nu otomatis dia perlu lingkungan nu hade rubah dong hilang kata-kata jorangna bere gedang mandian bla bla bla bla jadi mahal deui tak kuno resep mah tad opat oh, juta wani cenah <laughs> curang teh siapa leun melina sabaraha 4 juta mana mah sangeunana mana teh apa melina sabaraha 4 setengah tak yang geus lah 4 setengah Orang mah daripada ngadidik jelema mending ngadidik beo aslina. Untungan dua bulan ge. Tapi tad eh, 2 juta heulanya. So, aduh bersyukur dong teu sia-sianya ngarubah keayaan teh dakwah itu merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek ya mencintai bukan mencaci mendaki bukan mendengki menjadi pelopor bukan jadi pelapor memberi ilham mengilhami bukan menghakimi beo urus dakwah itu Nabi kan ngajelma resepun astagfirullah assalamualaikum amanya tasalun kabeh celembengna jadi islami gitu dibayar 2 juta isukan tadi isukene sencan gawe diantar deui duitna beonek bawa enak entong mi HP lah kan can lunas duha dong mandian lah duha celemeng we keur duha teh ya Allah nuhun nah irek beres salang Lai lai lo lai lai lo subhanallah alhamdulillah kiak kiak kiak kiak kiak kiak Pai. pohon nutupan kurungna man tadi ditutupan kurung na ku ucing nak dong inilah pucat dong wajah santrimbohong ningali guru na sedih manapluk ta dewe bakalan kapok lain ta bro orang sedih bewa mauwat na tengucapken lailahaha lo ba orang Islam nomawat na tengucapkan Lailahilah duit duit duit duit tiga marmot anjing anjing anjing anjing ada tukang unyang anjing tukang unyang anjing mah di toilet Israel ge cicing anjing alah maka innamal amalu bil khawatim amama kumaha tungtung tah selangkah lebih maju tadi numpang kuatnya naon gunung gunung eleh naon besi eleh naon seuneu eleh naon cai eleh naon angin eleh naon jelema jelema eleh ku tunduh tunduh eleh ku sare sare eleh ku maut berarti nu pangguatna maut hati-hati maut keur Sungul suul khotimah maut elehna ku naon selangkah lebih maju jeun kahadean Ibrahim boga kahadean manasik berhenti nggak orang manasik umroh haji perlu manasik ti Ibrahim huduani manasik kakum cokot manasik anjen ti kami karena eta nu mimitina jam-jam Siti Hajar beak saya jam-jam diinum jutaan jelema nah Siti Hajar pemajikan Ibrahim lahir segedeng di kurban isuk pageto bukan niat kurban sok nariat rezeki nama ti Allah lain tina kabisa orang kadang te orang ge te usaha anggaran ustad bisa naik kurban sok eta atas nama ustad ya lo bating orang kurban niatnya jadi Ibrahim boga manasik hajar pemajikan boga jam-jam Ismail Boga kurban ia jelelma KB nutilu maut tapi ngarana disebut tiap jelma salat tayun disebut selangkah lebih maju hirup Te Kudu Bengarnu penting barokah kama Baroktahala Ali Ibrahim wabalikallahamuha Muhammad disebut kene pelajaran nama sederhana chikmund isuk maut u barokah meninggalkan ngaran HDkusabab keadaan-kaadaan orang menang sar ay nga bangun na babarengan ngaduk na babarengan ngecor na babarengan ngakutan keik jeung batuna babarengan ngakutan kenteng na barengan punnten many amakmur ke tebabarenngan danmakmur mejidt kena karrangtaruna saya yakin padakmM subuh pinuh na bakal juga tercekap ku amin daratang deui amin unggul mah pinuhna ku angin nya jadi abdi kurang termotivasi ngebangun fisik na unggul mah matak ayeuna sok bapak-bapak ngebangun masjid abi ngebangun ruhna da percuma mau ngelodaya ge geus di imah jelema penduduk mah saya pernah diundang ku tilas menteri keuangan saat 15 menit wae waktu na padat pisan mah hayang cenah keluarga we teu kudu tablik akbar menang wejangan ti Ustad Epi di keluarga teh da bapak ngespansiun, pangsiun sok atuh nah abong imah urut menterinya di Arca Manik orang datang ge gerbang nanu sakitu gede teh muka sorangan jir aya gaiban cu urang teh nah, saya sorangan pak terus saya suara wah wujud sad lebet weh ke speaker habus panto tengahna muka sorangan dreng gebeg hasem pucat aing disambutna ku maung godas uh Suri teh si pamentrina teh tong sieun geus pae. Oh geus dier keras mer, Terus pamentri nyasok di dinya daguan nu joya tamu coba kan kurang teh maung teh. Ternyata panona geus diganti ku kaleci buki yakin ya mau geus pae. Malah sempat dipoto gila, Update status ngaji jeng maung. Hiji ke maung daripada loba marmot karena aya pernah dina dongeng mau ngobrol jeng marmot masalah sombong cek marmotetingli maung aying masa kali ngalahirkan 100limauh paling seteti mau mata waduwe mohon Abdimah rumos sanes marmot Abdimah mau ngalahirkan tara seueur hiji paling seeur dua tapi catat nya mot kam marmote mohon mau ngamuk mung sereta dii kaleh ha loba ilmu teh mun urang fakurma tafakur mah siga babi kunaon lembang nang ngungkug eraeun inung bapana babi jeung manena rumah sa anak haram da babi kawin resmi tapi aya nu leuwih haram tibatan babi babi hamil karena mengandung babi geus haram mengandung babi beda jeung bangkong tingali lempangna slog ceria slog kunaon bangkong lempangna ceria karena nyaho sadar orang inung bapana lain babi nyambungnya tak balik deh karena dongeng orang ngaji di Mak Menteri rewas dong maung pucat tapi kau upahan ngesti foto datang incunan uletik tas gede tirik titik titik titik titik naik kanu maung eta dikitu gitu oh ya maung spy tenang weh tapi orang ke ngahulang ningali budak eta ngajerit maratan langit ngocak marakan jagat historiteris menjerit naon ningali berit na suku mau aying bekilir ya teh nah hang jerit karena ya ruuhan atawa tekudu baddah asa jalanwe kajianan jika kil ta rutin ke sahwe Ustad nama ngaruh Mekkah viral gara-gara aya al munawaroh Madinah aya al- munawaroh Mekkah aya al-muqaromamah lamun hiji daerah yang berkah makmur ke masjidna ngan loba masjid mah tanda kiamat aralus sisi jalan ge nyarair keur ngabangun fisik nama tapi ngabangun ruh nama tadi nu hese nama matak abdi di Bandung tiap kajian lain tablik akbar 7000 5000 nu jadi kendala masjid apa eh, tidak siap menampung parkirnya jadi emang masjidnya lebih gede parkiran anak Cherryville Trans Studio Bandung sekali kajian tuh menang parkiran namanya 25 juta kebayang tuh nu datangna kan per jam dihitung lain etana penting masjidnya makmur tadi nak si mall mau dijual karena kurang pengunjung Mas, eh, masjid mah jadi rame deh saya berharap atakwa ini selangkah lebih maju dengan sinergi sabilulungan persatuan tembong sabilulungan dasar nagotoroyong royong cocok yang ayat nu tadi dibaca wa tasimu bihablillahi jami'a wala sok entong kehalangan ku Persis NU Muhammadiyah Briges Monrek GBR geus eta mah aksesoris satu bersatu bersaudara ngahiji muapahili papisah mua di dua wa bihabillahi bihablillahi jami'ah penggetan, setuju persis NU Muhammadiyah teh dulur NU mah persis Muhammadiyah dulur kabehnya kamari riweh pilkada pendukung rindu ngewa ka asik asik ngewa ka hasanah dibabat kabeh seasik rindu semua akan hasanah pada waktunya kalau ada apa-apa DM aja. Ustaz mah kudu di tengah. Tong prok kontra jeng netra di tengah weh. Tong golput oke. Okay. Nya. Mantak atakwa mudah-mudahan jadi sumber cai kahadean karena nupang kuatna di dunia mah kahadean. Lain gunung, lain besi, eleh ku kahadean mah. Maka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. q hirup mauwat ujian kenuh hirup Siapa yang terbaik amalnya setik Day amun ayanumat tulu orang pennyiun padung ngamandian nyolatken mengkafani mengkuburkan eta pahalaan kenuh hirup kenuh maut Oke sepakat aya budaklahiran pakepuk baan neangan doma ke akehan nengan Uustad ke cerahmahna eta pahalaan keoroker bana maksud ayat eta teh jadi lain maut yang hirup nah diamalkan pakai a naon ketika aya kam mautan yang kahirupan dabuktina kahirupanmati kam mautan contoh ibu dahar hayam ayam hirup haym paye pernah ker botram de ayam ngaliwat cowwo lepaskan cukup ehnya ada kuda lumping lemer jadi na tinnu hirup tinnu paye tuh ibu orok si bapak si bapak hirup namanya jago nudiplatk jagung hirup jagoe karena tanah ke dicaya di hirup tarang dibus kenganutan teh hirup percaya soka meraawat naonnya con Oh apa taman makam pahlawan di Bandung Cikutra eh saya tanya sok dahar dah ustad ge manusia Saya aing kak kakru teh eh kak cikutra, eh hayang ikan bakar ayah Banyumas. jadi singkol goreng sambal dadakan juga sambal goang terus si lauk nanti didadak digoreng dibakar ngeunah teh mun maghrib teh deket ke masjid sono ningali orang turun dina mobil make baru barudak nu tukang ngagali kubur komunitas arwah didinya ngaranna teh datang nyamburkan saat membengka dia ngarain kumaha bray ikan kan asup sekolah terus can boga bekal ker barudah maksudnya ya nu mawat asa sepi cenah ya maksudnya kumaha ya bisa beberapa poe ulah ngagali cenah terus nya minta doa ke ustaz sing loba nu mawat cah cai teh mana we mawat olangan ingat kan ayatnya tadi ternyata kamu maut tante kahirupan jikarupnya ayat talilan ayaah itu ayah ti tun ulama hirup tulu maut mawa kedengkian salah nyipulkan tafsir kahirrup jadi riwe ulang maut ker pasea ulah mautkerdengki resep resep ningali batur susah susah ningali batur senang ayaah sifat tadi diurang tattanga masang para bola gebogetabalanya Doi tatanga nurunke kulkas Sinna mobil gebeg ningali tatangga budak nama nmak gebeg isukna tatanga Torojo mobil warna bodas anyar gebeg Nah ibu betriribu tatanga mebuka parabola kulkas nmak jeung mobil Sita membuka kegebegan weh nepi ka maot keur ngagebeg bersihkan hati jadi selangkah lebih maju mah lamun hati nggak bersih. hanya ingat kepada Allah Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah Allah bidikrillah tatmainul kulub hanya ingat kepada Allah hati menjadi tenang bolehlah MC ada pertanyaan satu akhwat, satu ikhwan yang bagus pertanyaannya November saya ada umroh bulan besok mudah-mudahan anu kebagian rezeki ti dia umroh bersama Ustaz Epi pulang pergi jalan kaki sok sok sok hiji Ikhwan hiji Ahwat sok norek nanya sok ya barangkali dari Ikhwat dan Ahwat ada yang mau bertanya dari siapa kapan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi uh, Ustaz saya punya dua pertanyaan. Nama mas nama? Nama Yugas. Hah? Yugas. Yugas oke. Okay. Jarang ngarana. Eh? As Ciamis Banagara. Ciamis oke. Okay. Uh, eh, sedikit keluar dari konteks Ustaz nggak apa-apa. Yang penting dari dalam perasaan. <laughs> Yang jangan itu di luar angkasa. Siap. Uh, jadi bagaimana caranya menjaga pandangan dari para wanita Ustadz. Jadi bagaimana caranya menjaga pandangan dari para Oke. Okay. Uh, eh, jangankan yang terbuka gitu jadi yang tertutup aja seperti yang pakai cadar gitu. Masih tetap aja dicari-cari gitu celah. Ya. Ya. ya gitu. Ya. Terus yang kedua minta referensi buku untuk pelajaran tauhid. Siap, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam. Yang kedua dulu ya, biar simpel. Tauhid itu baca saja tafsir Al-Ikhlas. Beli buku tafsir Al-Ikhlas. Karena tauhid itu sepertiga Al-Qur'an ada di Al-Ikhlas. Nanti kalau kita beresminya, kalau saya pakainya Fatul Majid. Bal. Atau banyak sih. Uh, referensi tauhid mah. Kalau saya bacanya Ibnu Kasir tafsir Al-Ikhlas. La ilaha illallah itu yang kedua. Yang pertama bagaimana cara menjaga pandangan dari wanita? Tong pelong, Berarti kita jadi melong awewe. Mantak dihijab ke ulah pelong, Karena perempuan itu seperti surat undangan. Semakin terbuka, semakin merasa terundang yang melihatnya. Tong boro nu ningali nu teu ningali ge ngajurung kunung. Hayang ningali Mataku Islama diatur surat An-Nur ayat 30. Godul basor, tundukan pangandanganmu. Mundi mal nundukkan pandangan ayah di lantai berikutnya. Jadi lain tundukannya nah hati hati hati. Ya. Karena ada kritikan, Ustaz, kalau saya upload ke YouTube nih, Ustaz itu gimana suka diingatkan nggak kok perempuan sama laki-laki nggak hiji? Ya tergantung atuh niatnya. Tadi saya tawari, mun salaki kawin di. rek eh, mun salaki mau teh kawin mua cek si mam mual nya si ma nu mual mah nya nyat iya ma gimana ma uh, si uh, uh, suami teh jadi nggak nikah lagi tapi kalau ada yang mau ma mau nyat siapa yang maunya juga ma jadi ma bagus ya du, duluan nggak mau ya oke itu kang ya jadi hati nungkudu kudu diresian iman ngarah bener lain awewe nak bukan masalah perempuannya urangna sampai di YouTube tuh pernah Ustad berarti haram naik angkot karena angkot itu ada perempuannya nggak saya Atau angkotnya triple kanca itu ini asari di dia emang kunci nama lainnya handphone handphone anu jadi dosa handphone pakai naon handphone pakai dakwah mah mau masalah handphone pakai nonton film porno ternyata itu masalah mah oke mana akhwat mana saya harus ke Panjalu nih setengah tiga satu pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nah, mengenai apa yang tadi Ustadz sampaikan bahwa hal yang paling kuat di dunia ini adalah kebaikan. Nah, bagaimana cara kita untuk melilahkan segala niat kebaikan kita? Oke. Okay. Ya. Juara sedik tapi nyiwit. Deh, tapi ngepret. Kan ada ayatnya teh. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi alam. Yang jadi masalah tuh begini Min kali plus sama dengan Mu niatna salah, na bener salah. Niat ngajahat, cara ngajabat, tadinya suka kaya jadi suka miskin. Di penjara gara-gara korupsi. Rumus nawe ngesalah min kali plus sama dengan min. Plus kali min sama dengan niat bener cara salah salah. Tapi nu unik, min kali min sama dengan ya bagian polisi. Mun niatna jahat, cara nage kudu jahat bener eta teh penjahat plus talilah mateh biar tidak lelah plus kali plus niatna karena Allah ikuti cara Rasulullah kadituna barokallah seperti kama barok ta'ala Ali bro Nanti berapa tahun umurnya? 19 tahun namanya siapa? Firda apa? Firda Indonesia. Boleh aku hafal namanya? biar lancar di akad. Oke, biar Atakwa dan Karang Taruna dan warga Sabuderena lebih maju selangkah kepada arah kebaikan. Ini doanya nih. Allahumma, Ya, Allah. ya Allah, A'inni, Bantulah, aku. bantulah ala dikrika. senantiasa mengingatmu Wasyukrika, bersyukur atas nikmat-nikmatmu Wahusni dan memperbaiki ibadatika ibadah kami kepadamu selangkah maju lebih baik Allahumma ini ala dikrika Wasyukrika Wahusni ibadatika dan catatannya adalah yang paling baik ibadahnya adalah Rasulullah dan para sahabatnya jadi ulah melangkah bersama Ustadz Epi melangkah bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, kaseke panjang jalan ke pasar, mau dipanjang-panjang sin kaburu tepar, cisitu meli kopiah sakit ah. Ayat tomat ayat petai tamat ei. Nah Ustaz ngan sakedeng kaseke pondok kaseke panjang pak amprokna di cisitu lain bung pondok teh yang panjang pal amplopna ngan sakitu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Hambura ceramanat te bisa panjang ame usarar epi di Onang Dayisalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh